Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan uh, <clears throat> membaca dan mentelaah Nailul Raja Sarah untuk Safinatun Najah karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Namun sebelum <clears throat> namun sebelum kita lanjutkan ada catatan tambahan yang ingin kita saya bacakan untuk halaman 79. untuk kalimat bahasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk manusia dan jin dan ini adalah ijma' Demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada malaikat alal mu'tamad <clears throat> menurut pendapat yang paling kuat. Maka berkenaan dengan kalimat yang terakhir wa al malaikatu alal mu'tamad maka ingin saya bacakan perkataan eh, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di kitabnya An-Nubuwat beliau mengatakan wa amal malaikatu fal anbiya'u la tad'u malaikata <clears throat> la tada'ul malaikata ilal imani bihim tentang malaikat apakah kemudian para nabi itu diutus untuk mendakwai malaikat maka kata beliau <clears throat> para nabi tidaklah mengajak dan menyuruh malaikat untuk mengimani mereka mengimani para nabi Namun posisi dan hubungan e, Nabi dengan para malaikat adalah bal al malaikatu tanzilu bil wahyi alal anbiya'i wa tu'inuhum wa tu'ayyiduhum namun para malaikat itu turun dengan membawa wahyu pada para nabi membantu dan menolong para nabi maka tidak ada hubungan e, dakwah maka tidak ada nabi mendakwai malaikat agar malaikat mengimani bahasanya dia adalah seorang nabi Allah itu penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah ini Kemudian kita lanjutkan eh, di halaman 83 tentang mengimani malaikat. Ya, wa malaikatihi malaikat jamak dari malakin lamnya di fathah dan malaikat adalah raga terbuat dari cahaya yang terbebaskan dari kesusahan jasmani yaitu lapar sehingga perlu makan, haus, perlu minum dan yang lainnya. Dan mereka memiliki kemampuan untuk tasyakul berbentuk dengan berbagai macam bentuk. Di antara adalah berbentuk dengan bentuk manusia, sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Jibril dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia Arabi Arab Badui namun rapi rambutnya dan bersih pakaiannya. Sehingga makna uh, matan bahasanya rukun iman yang kedua itu adalah mengimani adanya malaikat. Yang dimaksud dengan mengimani malaikat adalah condongnya hati dan tunduknya hati karena mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan sebagaimana dan mereka itu sebagaimana Allah katakan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 layak Sunallah ma'amarohum tidak durhaka kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan dan melakukan semua yang diperintahkan maka mereka dan mereka para malaikat adalah penghubung antara Allah dengan makhluknya dengan membawa wahyu kepada para nabi. Kemudian mereka melakukan sejumlah tindakan fihim di tengah-tengah manusia sebagaimana yang Allah izinkan. Mereka itu jujur dalam apa yang mereka beritakan dan mereka itu balighuna minal kasrah demikian banyaknya sampai-sampai tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wa ma ya'lamu junuda ilahu Dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Tuhanmu Yaitu para malaikat kecuali dia Allah Dan wajib mengimani secara rinci Untuk sepuluh malaikat Yaitu yang pertama adalah Jibril yang dia adalah malaikat yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu dan dia adalah malaikat yang paling utama dan paling mulia kemudian Mikail al muakkal yang diberi tugas untuk mengatur hujan Israfil yang ditugasi untuk meniup trompet atau sangkakala. Kemudian yang keempat disebutkan di sini Israel yang ditugasi untuk mencabut, yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Namun yang benar <clears throat> malaikat pencabut nyawa itu kita sebut dengan malakul maut. Malaikat kematian. Adapun nama Israel sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Akamul Janais, itu tidaklah dijumpai di Quran ya, demikian juga tidak dijumpai di hadis. Ya tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang yang kuat dan beliau katakan kemungkinan besar nama Israel adalah Israeliat kemudian mungkar dan nakir <clears throat> yang keduanya bertugas untuk menanyai mayit di alam kuburnya dan rakib dan atid yang keduanya bertugas untuk mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan. Kemudian Ridwan penjaga surga dan Malik penjaga neraka. Kemudian wakutubihi maknanya bahasanya rukun iman yang ketiga adalah mengimani sejumlah kitab-kitab Allah. Dan yang dimaksud dengan mengimani kitab Mengimani bahasanya Kitab-kitab Allah tersebut adalah Firman Allah yang azali Dan dia adalah Al-Qadim Dia Qadim dulu tanpa awal Al-Qaimu bidatihi Dan dia ada pada Zat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sesuatu di luar zat bukan sesuatu di luar zat. Dan dia ada pada zat Allah. Dan dia sebagaimana dalam keyakinan Asy'ariyah firman Allah itu terbebaskan dari huruf dan suara. Tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Ya, karena dia adalah kalam munafsi hanya berupa kata batin yang wujudnya adalah makna tanpa redaksi. Kemudian semua yang uh, dikandungnya terkandung dalam kitab suci tersebut adalah hakun basitekun Benar, benar dan benar. Tentu dengan catatan ini manakala kitab suci tersebut belum diubah-ubah oleh tangan-tangan kotor manusia. Ya, maka di sini kita jumpai di antara uh, poin akidah Asy'ariyah dalam mengatakan firman Allah tidak mengandung huruf dan suara. Dan itu satu hal yang Eh, tidak benar. Yang benar firman Allah ada hurufnya dan suaranya. Oleh karena itu ada dialog. Misalnya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah <clears throat> Allah berfirman kepada para malaikat Aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Ada dialog. Ada sesuatu yang didengar oleh malaikat. Ya, dan itu tidaklah terjadi kecuali ada huruf dan suaranya. Dan sesuatu yang tidak ada huruf dan tidak ada suaranya tidak bisa didengar. Padahal Allah mengatakan di surat al maid di surat At-Taubah hatta yasma'a kalam Allah. Ya, sehingga dia <clears throat> mendengar sehingga dia mendengar firman Allah. Kemudian demikian juga di sini kita jumpai poin akidah Asy'ariyah bahasanya firman Allah seluruhnya adalah azali dan kodim. Dulu tanpa awal. Dulu tanpa awal. E, dan yang benar sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Muthaymin di Saralum Lum'atul Iktikad bahasanya <clears throat> apakah firman Allah itu qadim ataukah tidak dirinci dengan dua rincian. Bedakan antara Nau'ul kalam dan afradul kalam atau ahadul kalam. Ya, maka <clears throat> eh, berkenaan dengan firman Allah itu kita bedakan dua macam jenis firman Allah naul kalam itu qadim sedangkan ahadul kalam <clears throat> itu hadis itu baru itu keyakinan ya yang benar dalam masalah ini. Nau'ul kalam itu qadim, azali, sedangkan afrodul kalam atau satuan <clears throat> firman Allah itu hadis atau baru. Maka <clears throat> Yang namanya berkata-kata itu ada namanya ada yang disebut dengan naul kalam. Naul kalam itu terjemahnya kemampuan untuk bisa berbicara. Kemampuan untuk bisa berbicara. Ya, maka e, eh, naul kalam bagi Allah, kemampuan Allah untuk berbicara itu dulu tanpa awal. Tidak ada fase Allah itu bisu, tidak bisa ngomong. Sejak dulu tanpa awal, Allah itu bisa bicara. <clears throat> Adapun afrodul kalam, ini semacam yang saya omongkan ini namanya afrodul kalam. <clears throat> namanya afrodul kalam. Ketika saya bilang kepada anak saya, ayo mandi. Dah sore, ayo mandi dah sore itu namanya afradul kalam. Maka afradul kalam atau satuan firman Allah ya, itu baru. Dulu tidak ada, kemudian Allah firmankan sehingga ada. Maka misalnya perkataan Allah kepada Musa itu baru. Sebelum ada Musa tidak ada itu. Setelah baru ada, setelah ada Musa dan setelah Allah berjumpa dengan Musa. Maka Allah katakan fakhla na'laik misalnya. Kalimat fakhla na'laik yang Allah firmankan kepada Musa, copotlah dua sandalmu <clears throat> wahai Musa maka itu satu hal yang baru dalam pengertian dulunya tidak Allah firmankan <clears throat> kemudian uh, kitab suci yang Allah turunkan di sini dikatakan jumlahnya ada 104 50 lembar Allah terlima 50 buah Allah turunkan pada Nabi Syed 30 untuk Idris 10 untuk Adam 10 untuk Ibrahim kemudian ditambah 4 empatnya adalah Taurat untuk Musa Zabur untuk Daud Injil untuk Isa dan Al-Furqan yaitu Al-Quran untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam uh, tentang uh, alasan atau landasan untuk kalimat pakam ini wallahu a'lam saya tidak tahu. Namun kalau penjelasan saya Ibnu Thaimin di kitabnya Akidah Ahlussunnah wal Jamaah beliau katakan tentang jumlah kitab semua rasul itu diberi kitab suci. Maka jumlah kitab itu sebanyak jumlah rasul. Dan yang benar Adam itu nabi namun bukan rasul. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Sehingga berdasarkan hal ini ya tidak mungkin ada kitab yang Allah turunkan untuk Adam. Karena kitab itu hanya Allah turunkan dan Allah bawakan kepada rasul. Dan semua rasul membawa kitab suci. Kemudian yang keempat adalah mengimani Rasul. Rasul adalah para nabi yang diperintahkan untuk mendakwahkan apa yang diwahyukan pada mereka. Maka rukun iman yang keempat adalah mengimani para rasul. Dan makna mengimani para rasul dalam mengimani bahasanya Allah mengutus mereka yang Allah utus untuk seluruh makhluk untuk memberikan hidayah kepada makhluk dan menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Allah kuatkan mereka para rasul dengan mukjizat yang menunjukkan benarnya pengakuan mereka sebagai utusan Allah. Dan sesungguhnya mereka menyampaikan eh, risalah dari Allah. Dan mereka menjelaskan apa yang Allah perintahkan pada mereka supaya dijelaskan kepada para mukallaf. Kemudian wajib menghormati mereka semua dan tidak boleh membeda-bedakan antara satu dari mereka. Dan semua mereka dan mereka maksumun terjaga dari dosa kecil dan dosa besar. Ya, maka di sini disampaikan uh, eh, Rasul oh, itu Allah uh, Allah utus mereka kepada semua makhluk. Mungkin makna yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah firman Allah di surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Maka semua umat itu dikirimi oleh dikirimi Rasul. Sehingga tidak ada umat yang tidak mendapatkan kiriman Rasul. Mungkin itu makna yang dikehendaki. Adapun per orangnya ya, per orangnya maka semua para nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk kaumnya saja. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk kafatil khalqi, semua manusia. Kemudian di sini menarik ajaran Rasul itu bukan hanya sebab kesejahteraan di akhirat. Namun ajaran Rasul adalah juga sebab kesejahteraan dan kebaikan hidup di dunia wa takmili ma'asyihim menyempurnakan kehidupan duniawi mereka maka dunia ini tidak akan beres berjalan baik tanpa mempraktekkan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam kemudian tentang tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lain yang tepat dirinci. Yang tepat adalah dirinci. Rasul itu kita bedakan dan tidak kita bedakan. Tidak kita bedakan dalam penghormatan. Semuanya wajib dihormati. Tidak boleh ada Rasul yang dilecehkan. Yang kedua, <clears throat> yang kedua tidak kita bedakan dalam masalah keyakinan semua, semua mereka adalah utusan Allah. Namun Rasul itu kita bedakan. Yang pertama dalam fadl. Dalam kemuliaan. Kita yakini satu Rasul lebih mulia daripada yang lain. Yang kedua dalam itiba wa ta'ah. Rasul yang ditaati hanyalah Rasul yang Allah utus untuk kita. Tidak yang lainnya. Kemudian tentang mereka maksum dari dosa kecil. Maka ini satu hal yang diperselisihkan. Ya, apakah semua rasul itu maksum dari dosa kecil, punya kesalahan, Maka yang berpendapat bahasanya Rasul, semua Nabi dan Rasul itu maksum dari dosa kecil Nanti dampaknya akan mentakwil ini, ya, Akan mentakwil ya, Doa-doa para Rasul ya, Doa-doa para Rasul akan ditakwil Ketika Nabi misalnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Rabbir firli." Ya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, kesalahanku. Padahal beliau tidak punya kesalahan. Ya, maka nanti akan ditakwil yang dimaksud dengan Rabbi Firli adalah mencontohkan umatnya, mengasih contoh untuk umat. Nabi itu tidak punya dosa sehingga tidak tidak perlu Rabbi Firli. Dalam rangka ngajari umat, gimana istighfar, gimana mohon ampun, nah, maka Nabi mengucapkan Rabbi Firli. Atau Nabi mengatakan astaghfirullah astaghfirullah setelah selesai sholat. Ya, itu ya, padahal Nabi tidak punya dosa yang perlu dimohonkan ampun kepada Allah. Maka maknanya apa? Ngasih contoh untuk umat. Ya, atau nanti akan ditakwil dengan mengatakan bahasanya hal-hal yang tidak sempurna itu dosa untuk orang-orang yang sempurna. Iya. Iya. Hal-hal yang kurang sempurna ini tidak dosa, cuma kurang sempurna. Itu adalah dosa bagi orang-orang yang sempurna. Dalam tanda kutip, dosa untuk orang-orang yang sempurna. maka itulah sasaran dari istighfarnya Nabi. Sasaran dari ucapan Nabi Rabbir firli dan yang lain. Padahal sebenarnya itu tidak dosa, cuma kurang ideal. Nah, sesuatu yang kurang ideal itu dalam tanda kutip adalah dosa bagi orang-orang yang kedudukannya tinggi dan sempurna. Ya, ini nanti akan semua uh, ya, semua hal yang demikian semua yang semua doa Nabi istighfar Nabi semuanya akan dimaknai pada dua makna ini maka hadis Nabi yang mengatakan ya hendaklah kalian bertobat memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya karena aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya ya, lebih dari 70 kali dalam sehari semalam misalnya maka Nabi tobat dari mana? Apa uh, maka akan dimaknai dengan dua pemaknaan di atas. Maka nanti semuanya akan ditakwil. Ya, semua ya, semua doa-doa Nabi tentang mohon ampun semuanya akan ditakwil. Ya, kemudian nanti kemudian teguran-teguran Allah kepada sang Nabi juga akan ditakwil. Ya ya Nabiu, lima tuh hari ma ahalallahu lak. Wahai sang Nabi, kenapa engkau uh, haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Berarti Nabi salah. Nanti akan ditakwil. Kini maknanya begini dan begitu. <clears throat> Pada nanti ayat-ayat yang berisi teguran untuk sang Nabi nanti akan dibelokkan. Ketika Allah nakur sang Nabi dengan mengatakan abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi berarti salah. Keliru. Maka nanti dibelokkan maknanya begini dan begitu. Nah, oleh karena itu yang tepat Oleh karena itu yang tepat para nabi itu mungkin melakukan soroir sehingga ada tindakan mereka yang keliru yang statusnya itu dosa kecil dan Allah tegur kemudian Allah menegurnya dan kemaksuman mereka dalam masalah dosa kecil itu bukan dalam wukuf namun dalam al-israr. Ya, mereka tidak maksum dalam terjumus dalam dosa kecil, kesalahan kecil. Namun mereka maksum dari terus-menerus dan ngotot melakukan dosa kecil. Kemudian ketahuilah bahasanya jumlah para rasul itu adalah 313 dan ada yang mengatakan 315. Tentang jumlah nabi dan rasul itu terdapat riwayat yang diatkan oleh Ibnu Hibban Nabi mengatakan bahasa jumlah para nabi adalah 124 ribu. Kemudian jumlah Rasul adalah 315. Namun status di sini diperselisihkan. Ini apakah Hasan atau Kadaif? Kemudian wajib mengimani secara rinci 25 Rasul. Di antara sekian banyak itu dan mereka adalah Adam. Yang benar, Adam adalah nabi dan bukan rasul. Dan rasul yang pertama adalah Nuh. Kemudian Idris, kemudian Nuh, Hud, Saleh. Terdapat perselisihan apakah Idris itu sebelum Nuh atau setelah Nuh. Pendapat yang paling kuat Idris adalah min Ambiya Bani Israel. Di antara nabi-nabi Bani Israel. Keturunan Yakub. Dalilnya perkataan Idris kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Idris berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj, maka Idris mengatakan marhaban bi akhi as-salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan seorang nabi yang saleh. Maka rasul-rasul Bani Israel ketika berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Musa dan yang lainnya semuanya menggunakan bahasa yang sama. Marhaban bi akhi asaleh wa nabi usaleh Saudara karena Bani Ismail saudaranya Bani Israel. Maka disebut dengan akhi, saudaraku. Sedangkan eh, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Ibrahim dan Nabi sebelumnya atau sebelumnya maka redaksinya adalah Marhaban bi ibni saleh wan nabi saleh ya. selamat datang wahai anakku yang saleh wahai seorang nabi yang saleh nah Idris yaitu ketika menyambut Nabi menggunakan redaksi sebagaimana yang digunakan oleh Musa dan yang lain dari nabi-nabi Bani Israel itu marhaban bi akhi as maka ini menunjukkan bahasanya Idris adalah min anbiya Bani Israel maka dia setelah Nuh dan bukan sebelum Nuh kemudian Hud, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Aliasa, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Kemudian di sini katakan Uzair, Isa dan Muhammad. Sebagian ulama menambahkan Dal Kifl. Dul Kifli. Namun ada yang mengatakan Zulkifli itu sama dengan Ilyas. Ada yang mengatakan Zulkifli itu sama dengan Zakaria dan ada juga pendapat yang lain. Rasul yang paling mulia adalah ulul azmi. Azmi di sini artinya as-sabr, sabar dan tahamul bersabar al masyak menghadapi kesusahan. Maka ulul azmi adalah artinya adalah Rasul yang paling berat cobaannya. Rasul yang paling berat cobaannya. Sehingga paling besar sabarnya. Mereka adalah ada lima yang dinazamkan oleh sebagian ulama dengan mengatakan Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu Fa'isa Isa hum ulul azmi fa'lami. Muhammad Ibrahim dan Musa <clears throat> dan Musa adalah kalimullah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantaraan Jibril kemudian Isa kemudian Nuh mereka itu adalah ulul azmi ketahuilah Kemudian tartib atau urutan ulil azmi dalam kemuliaan itu sebagaimana urutan mereka dalam hitungan di atas. Maka yang paling mulia adalah Muhammad. Bawahnya adalah Ibrahim karena dua-duanya adalah Khalilullah. Setelah itu Musa. Setelah itu adalah Musa. Setelahnya Isa, setelahnya Nuh. Yaitu urutan kemuliaan mereka. Dan demikian yang kita baca sematan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. bihamdika illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu